maka bagian dari syahadat ini mencakup pengikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menafikan atau meniadakan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u qailaha hatta yatahaqqaqu fihi amran dan kalimat ini kalimat la ilaha illallah yaitu syahadat Allah ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengatakannya sampai ia mendatangkan dua perkara. Perkara yang pertama yaitu qaul la ilaha illallah an i'tiqadin wa ilmin wa yaqinin wa tasdiq bil mafhum alladhi awradna wa mahabbah yaitu mengatakan la ilaha illallah dengan keyakinan dengan ilmu serta tidak meragukan tidak ada keraguan dan mempercayai apa yang dicakupi oleh kalimat la ilaha illallah bil mafhum alladhi awradna wa mahabbah dengan pemahaman yang telah kita jelaskan tadi serta harus juga disertai kecintaan. Yang kedua, perkara yang kedua, al-kufru bima yu'bad min dunillah, yaitu menjauhi segala yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Faman qala hadhihi syahadah ولم يكفر بما يعبد من دون الله من بشر أو حجر أو ما دون ذلك لم ينفعه هذا القول dan barang siapa yang mengucapkan syahadat ini yaitu syahadat la ilaha illallah dan kemudian ia tidak menjauhi apa-apa yang diperibad apa-apa yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala baik itu manusia batu atau apapun itu yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat untuknya. Kemudian wa makna syahadatu wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah uh, makna dari syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ai ta'atuhu fi ma amar mentaatinya terhadap apa-apa yang diperintahkannya wa tasdiquhu fi ma akhbar dan mempercayainya terhadap apa-apa yang di kabarkannya wajtinabu manaha anhu wa zajar dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa juga yang diperingati oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alla yu'badallahu illa bima dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara-cara yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta alam wa ta'taqid bi anna Muhammadan Rasulullah ilan nasi jami'an dan agar dan engkau mengetahui serta meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia wa annahu abdun la yu'bad dan ia adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah wa rasulun la yukadzab dan rasul utusan yang tidak boleh didustakan bal yuta'u wa yuttaba akan tetapi ditaati dan diikuti Man ata'ahu dakhal jannah barang siapa yang mentaatinya maka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala wa man asahu dakhalan nar barang siapa yang membangkang terhadap perintahnya maka akan masuk ke dalam neraka wa anta alam wa ta'taqid bi anna talakki tashri' sawa'an fil aqidah aw fil ibadat allati amara Allah biha dan engkau mengetahui dan meyakini bahwasanya talaqi yaitu pengambilan syariat ini walau uh, sawaan fil aqidah baik itu dalam masalah aqidah atau dalam masalah ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam aturan-aturan hukum atau dalam masalah akhlak dalam masalah binaul usra atau fi majal binaul usra dalam masalah uh, pembangunan rumah tangga atau fi majal tahlil wa tahrim dalam masalah penghalalan dan pengharaman la yakunu illa an tariqi hadzal rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam semua itu tidak diambil kecuali dari apa-apa yang didatangkan oleh datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu rasulullah al-muballigh an syari'atah karena ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala.